Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah, terkhusus para peserta program belajar bahasa Arab di Akademi Nur ini. Bertemu kembali kita dalam episode yang ke-22 ini ya, <clears throat> dari silsilah belajar bahasa Arab kita dengan kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaik dan tentunya memang uh, untuk menyelesaikan kitab ini kita kan butuh beberapa uh, banyak silsilah ya. Tapi paling tidak uh, kita sudah mulai belajar ke pengantar-pengantarnya, dasar-dasarnya ya. Dan hari ini kita masuk ke Al-Wahdatur Rabi'ah ya, Al-Wahdatur Rabi'ah bagian yang keempat Al-Hayatul Yaumiyah temanya al hayatul yaumiyah ya kehidupan sehari-hari al hayatul yaumiyah ad-darsu samin wa ishrin ya ad-darsu samin wa ishrin al-ardu paparan al-hiwarul awal al-hiwarul awal percakapan yang pertama undur wastami' wa'a'in lihat, dengar, dan ulangi. Ya, namun pertama ini lihat dan dengarkan dulu ya, baru nanti diulangi. Al-hiwaru baina tariqin baina tariq wa, wa tahir. Ya. Tariq memulai percakapan. Mata tastaikid. Mata tastaikidu. Astaikidu indal fajri. Astaikidu indal fajri. أين تصلي الفجر أين تصلي الفجر أصلي الفجر في المسجد أصلي الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاة هل تنام بعد الصلاة لا لا أنام بعد الصلاة لا أنام بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة أقرأ القرآن ومتى تذهب إلى المدرسة ومتى تذهب إلى المدرسة أذهب الساعة السابعة أذهب الساعة السابعة هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة la adhabu bil hafilah. Nah, ini dia percakapannya dalam percakapan ini ya sebagian mungkin dari kata-katanya ada yang sudah kita pahami, namun sebagian lagi mungkin masih baru ya, kosakata kosakata baru. Sekarang coba kita pahami dulu. Mata taikil. Mata kapan? taikil? kamu bangun tidur. Astaikidu indal fajri. astaikidu indal fajri astaikidu saya bangun indal fajri pada saat fajar subuh aina tusallil fajra aina tusallil fajra di mana kamu salat fajar salat subuh usallil fajra fil masjid usallil fajra fil masjid hal tanamu ba'da salah Hal tanamu ba'da salah? Apakah kamu tidur setelah salat? La, la anamu ba'da salah. La, la anamu ba'da salah. Tidak, saya tidak tidur setelah salat. Mada taf'alu ba'da salah Mada taf'alu ba'da salah apa Mada apa taf'alu yang kamu kerjakan ba'da salah setelah salat aqra'ul Qur'an aqra'ul Qur'an saya membaca Al-Qur'an wa mata tadhhabu ila al-madrasah wa mata tadhhabu ila al-madrasah dan kapan kamu pergi tadhhabu kamu pergi ilal madrasah ke sekolah adhabu as-sa'ata sabi'ah adhabu as-sa'ata sabi'ah saya pergi pada pukul 7 hal tadhabu bisayyarah hal apakah tadhabu kamu pergi bisayyarah dengan mobil la adhabu bil hafilah la adhabu bil hafilah tidak saya pergi dengan bus ya saya pergi dengan bus baik sekarang coba ikuti lihat dengar dan ikuti ya nanti kalau seandainya kecepatan rasanya di stop videonya, ulangi lagi ya, sampai betul-betul lisan kalian bisa mudah mengucapkan kata per kata dari percakapan ini. Baik, sekarang kita mulai. Bismillah. Mata tastaikid Astaikidu indal fajri أين تصلي الفجر أصلي الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاة؟ لا لا أنام بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن ومتى تذهب إلى المدرسة؟ adhabu as-sa'ata sabi'ah hal tadhabu bis sayyarah la adhabu bil hafilah baik ya ini dia setelah kalian ikuti ulangi lagi ya, ulangi ikuti lagi, ulangi, ikuti lagi ya. Sampai beberapa kali. Saran saya paling tidak 10 atau 20 kali itu diulang-ulang supaya betul-betul lancar dia pengucapan kata-kata tersebut. Baik, sekarang coba kita masuk ke al-mufradat. Al-mufradat ya, mufradat. Unzur wastami' wa'id. Lihat, dengarkan dan ulangi. Nah, Kata yang pertama ini gambar orang tidur. Tidur dalam bahasa Arab disebut yanam. Yanam atau yanamu. Ya ini dia artinya dia tidur. Yanam bangun yastaikil yastaikil pergi yadhab, yadhab, pergi ya sayyarah sayyarah mobil hafilah hafilah bus madrasah madrasah sekolah as atas as-sabi'ah as-sa'ah as-sabi'ah jam 7 ulangi yanam yastaikil yadhhab sayyarah hafilah madrasah As-sa'atu sabi'ah As-sa'atu sabi'ah Baik, ini dia kosakata kosakata baru yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan di eh, dalam hewar ini tadi. Ya, walaupun ada beberapa kata yang tidak dimasukkan seperti misalnya taf'al ya, e, ba'da al-masjid. Nah, ini tidak dituliskan di sini tapi secara umum kosakata-kosakata baru sudah ditambahkan di sini. Sekarang ini ada latihan. Latihan ini tadrib ajib anil as'ilatil ajib anil as'ilati biikhtisarin. Ajib anil as'ilati biikhtisarin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas. Nah, menjawab pertanyaan ini berdasarkan al hewar al-awwal, berdasarkan percakapan yang pertama tadi ya. Soal yang pertama, ini kalian jawab di kertasnya masing-masing. Man yastaikid indal fajri? Man yastaikid indal fajri? Man siapa? Yastaikid bangun indal fajri pada saat subuh. Nah, siapa di sini? Contohnya di sini jawabannya adalah Tahir, ya tahir begitu misalnya aina yusallil fajra aina yusallil fajra di mana dia salat subuh salasa hal yanamu tahir ba'da salah hal yanamu tahir ba'da salah apakah si tahir tidur setelah salat Mada yaf'alu ba'da salah Mada yaf'alu ba'da salah? Mada yaf'alu ba'da salah? Apa yang dikerjakannya? Mata yadhabu ilal madrasah? Mata yadhabu ilal madrasah? Ini berkenaan dengan jam ya. Jawab, berarti jawab jam. Yadhabu as-sa'ata kada misalnya. Sadisah atau sittah. Kaifa yadhab? kaifa yadhhab bagaimana dia pergi nah yadhhabu bi mada yadhhabu misalnya bi al-hafilah sab'ah mata tastaikidu anta mata tastaikidu anta kapan kamu bangun ini kamu yang ditanya ya aina tusallil fajra aina tusallil fajra Terakhir, taf'alu ba'da salatil fajri?" taf'alu ba'da salatil fajri? Apa yang kamu kerjakan setelah sholat subuh? Ini coba ditulis ya jawabannya ditulis di kertas kalian masing-masing dan eh, Jawaban-jawaban ini didapat dari al-hiwar al-awwal dari pertanyaan dari percakapan-percakapan antara Tariq dan Tahir. Terus selanjutnya ada al-hiwaru tsani. Ya, al-hiwaru tsani. Tapi kayaknya ini kita tidak lama di sini ya, mengingat waktunya sudah sedikit. Kita bacakan saja, <clears throat> nanti akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Al-wahdatul rabi'ah al-hayatul yaumiyah ad-darsu tasi' wa ishrun. Pelajaran yang keempat eh, eh, bagian keempat al-hayatul yaumiyah kehidupan sehari-hari ad-darsu tasi' wa ishrun. Pelajaran ke-29. Al-hiwaru tsani unzur wastami' wa'id. Lihat, dengar dan ulangi. Al-hiwaru bainal um wal ab wa tariq wa Fatimah wa Ahmad wa Latifah wal jad wal jaddah. Ya ini percakapan antara antar keluarga ya. Yang pertama al-um, ibu. Hadza yaumul utlah. Al-ab, hadza yaumul amal. Al-um, ماذا ستفعل يا طارق طارق Sa'aknusu ghurfatal julus. سأكنس غرفة الجلوس الأم وماذا ستفعلين يا فاطمة فاطمة سأكنس غرفة النوم الأم وماذا ستفعل يا أحمد أحمد سأغسل الملابس سأغسل الملابس الأم Wa madha sataf'alina ya latifah? Latifah sa'akwil malabis. Al-jaddah ana sa'agsilul atbaq. Al-jadd wa ana sa'akra'ul Qur'an wa ana sa'akra'ul Qur'an. Nah, ini percakapan antar keluarga ya, ini tentang hidup apa pada hari libur. Hada yaumul utlah. Ini hari libur. Yaumul utlah, hari libur. Kata ayahnya, hada yaumul amal. Hada yaumul amal. Ini hari kerja. Jadi hari libur, hari kerja, bukan hari bersantai ria. Al-um, Mada sataf'alu ya Tariq? Apa yang akan kau lakukan? Ya, sataf'alu yang akan kau lakukan. Ya Tariq, wahai Tariq, Tariq menjawab, Saak nusul, saak nusu ghurfatal julus. saak nusu ghurfatal julus. Saya akan meng, e, menyapu ruangan duduk ya ruang tamu. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Wa madza sataf'alina ya Fatimah dan apa yang akan kamu lakukan wahai Fatimah? Fatimah menjawab, sa'aknusu ghurfatan naum. Saya akan me, me, apa, menyapu kamar tidur. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Dan apa yang akan kamu lakukan wahai Ahmad? Ahmad menjawab, silul malabis." silul malabis. Saya akan mencuci baju. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Dan apa yang akan kamu lakukan wahai Latifah? Latifah menjawab, "Sa'akwil malabis." Saya akan menyetrika pakaian. Al-Jaddah neneknya berkata, "Ana sa'agsilul atbaq." saya akan mencuci piring. Al-Jad kakek berkata, "Wa ana sa'aqra'ul Qur'an" dan saya akan membaca Quran. Baik, sahabat Akademi Nur rahmati Allah Subhanahu wa taala, e, untuk episode yang ini kita cukupkan sampai di sini ya.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.